بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما wa amala. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja. Azan ya Allah wa iyaqum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan menguatkan kita semuanya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah ini Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa memberikan kebaikan dan kemuliaan kepada kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada nabi yang sangat kita cintai, nabi yang sangat <clears throat> kita kagumi, nabi yang kita junjung tinggi, nabi yang selalu kita teladani, kita taati kita percayai Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada Alhamdulillah kita akan uh, membahas kaidah yang sangat penting dalam kehidupan kita ya kaidah tersebut berbunyi al-wujubu yata'allaqu bil istita'ah kewajiban dalam syariat Islam ini digantungkan kepada kemampuan kewajiban di dalam syariat ini digantungkan kepada kemampuan seseorang fala wajiba ma'al ajzi maka tidak ada kewajiban apabila seseorang tidak mampu melakukannya wala muharrama ma'ad darurah dan tidak ada yang diharamkan apabila keadaannya darurat ini adalah kaidah yang sangat besar dalam fikih Islam ya semua kewajiban-kewajiban di dalam syariat apabila tidak mampu dilakukan oleh seseorang maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Begitu pula sebaliknya semua yang diharamkan oleh syariat apabila keadaannya darurat maka menjadi boleh dilakukan <clears throat> semua yang diharamkan oleh syariat apabila dalam keadaan darurat orang tersebut tidak mampu meninggalkannya, ya, maka keharaman tersebut menjadi hilang. Menjadi hilang untuk orang tersebut dan di waktu orang tersebut dalam keadaan darurat. Untuk orang lain tetap diharamkan. Apabila keadaan darurat hilang, maka diharamkan kembali. Inilah yang dimaksud dengan kaidah yang kita bahas ya. Al-wujubu yata'allaqu bil istita'ah. Kewajiban di dalam syariat Islam ini digantungkan kepada kemampuan seseorang ya. Apabila kewajiban melakukan sesuatu maka kewajiban tersebut menjadi gugur ketika dia tidak mampu apabila kewajibannya adalah untuk meninggalkan sesuatu, maka meninggalkan sesuatu tersebut menjadi gugur apabila dia tidak mampu untuk meninggalkannya. Dia harus melakukannya, misalnya dalam keadaan darurat. <clears throat> Dalil dari kaidah ini sangat banyak, ya. Dalil dari kaidah ini sangat banyak, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taghabun ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan atau menggantungkan ketakwaan, perintah untuk bertakwa <clears throat> dengan kemampuan seseorang. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian, sekuat tenaga, sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kalian. Dalam ayat yang lain di surat Al-Baqarah ayat 286 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa Allah tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kekuatannya. Ini menunjukkan ya bahwa Allah tidaklah membebani hambanya kecuali sesuai dengan apa yang mereka mampu. Ketika sesuatu tidak dimampui oleh seorang hamba, maka tidak ada taklif tidak ada pembebanan dalam syariat. <clears throat> Dan ayat ini menunjukkan ya bahwa memang syariat Islam ini ya syariat yang eh, memberikan beban ya. Ada sesuatu yang memberatkan dalam syariat ini namun sesuatu tersebut masih dimampui oleh manusia. Sesuatu tersebut masih dimampui oleh manusia. Dan dengan beban itulah akhirnya ya manusia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat bebannya, maka semakin besar pahala yang didapatkan oleh seseorang. Semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tersebut. Kemudian di antara dalil dari kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah di ayat yang sama ayat 286 Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih <clears throat> yang artinya wahai Tuhan kami janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami Wahai Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Di dalam hadis yang sahih disebutkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyanggupi permintaan ini. Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan mengijabai permintaan ini dengan mengatakan qad fa'altu ya. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Eh, tentang jawaban Allah ini. Allah mengatakan qad fa'altu dalam hadis qudsi ya aku telah melakukannya maksudnya memperkenankannya mengijabahi doa ini ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya apa yang tidak dimampui oleh seorang hamba menjadi bukan bebannya ya menjadi e, gugur tidak menjadi beban bagi hamba tersebut <clears throat> kaidah ini ya mencakup dua permasalahan besar kaidah ini mencakup dua permasalahan besar permasalahan yang pertama adalah gugurnya kewajiban apabila seseorang tidak mampu melakukannya ini permasalahan besar yang pertama, ya. Permasalahan besar maksudnya cakupan dari masalah ini sangat luas sekali. Cakupan dari masalah ini sangat luas sekali. <clears throat> Kewajiban yang tidak dimampui oleh seseorang menjadi gugur. Dan ini ya cakupan masalah ini sangat sangat besar, sangat banyak sekali. <clears throat> Seperti misalnya ya, apabila ada orang yang punya kewajiban untuk melakukan sholat kemudian dia tidak menemukan air pada asalnya dia wajib untuk berwudu tapi karena dia tidak mampu melakukan wudu karena tidak ada air maka kewajiban wudu menjadi gugur dia diwajibkan untuk melakukan gantinya yaitu tayammum sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 43 begitu pula di surat Al-Maidah <clears throat> di surat An-Nisa ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا Apabila kalian sedang dalam keadaan sakit atau sedang dalam keadaan safar, perjalanan jauh atau datang dari tempat buang air atau menyentuh wanita menyentuh wanita di sini tafsiran yang paling sahih adalah berjima maksudnya. Kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka silahkan kalian bertayamum. Silahkan kalian bertayamum dengan tanah yang baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ketika kalian tidak mampu berwudu ya maka silahkan bertayamum wudu asalnya wajib karena tidak mendapatkan air maka kemampuan untuk berwudu hilang sehingga ketidakmampuan ini ya menjadikan gugur kewajiban berwudu Makanya Allah Subhanahu wa taala gantikan gantikan dengan kewajiban yang lainnya yaitu berwudu, e, eh, bertayamum. Ganti dari berwudu adalah bertayamum. Taib. Kalau misalnya tidak menemukan air, tidak juga menemukan tanah atau debu. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah sholat tanpa wudu dan tanpa tayamum Adakah orang yang demikian Ustaz? Ada. Misalnya apabila ada seseorang yang dipenjara. Ada orang yang dipenjara kemudian di penjara tersebut dia ditali tangannya. Begitu pula kakinya ditali sehingga dia tidak bisa bergerak. Maka di sini ya dia tidak bisa berwudu dan tidak pula bisa bertayamum. Apabila dia datang kedatangan kewajiban untuk sholat ya datang waktu sehingga wajib bagi dia untuk sholat maka dia tetap wajib untuk sholat dia tetap wajib untuk sholat walaupun tanpa wudhu dan tanpa tayammum <clears throat> begitu pula apabila ada seseorang yang sakit apabila ada seseorang yang sakit kemudian dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan dia ya ketika itu tidak ada yang menungguinya datang waktu sholat dia sudah akhirkan waktu sholat tapi qadarullah wa masya'afa'al tidak datang orang yang membantunya untuk berwudu ataupun bertayamum <clears throat> maka orang yang demikian ya dia wajib untuk sholat walaupun tanpa wudu dan tanpa tayamum ya karena kewajiban dia untuk wudhu menjadi gugur karena tidak ada kemampuan. Begitu pula kewajiban dia untuk bertayamum menjadi gugur karena tidak ada kemampuan. Sehingga ya dia tetap wajib untuk sholat ya walaupun tanpa wudhu dan tanpa tayamum. <clears throat> Seperti ini juga apabila seseorang ya sholat tapi tidak mampu untuk menutup auratnya tidak mampu untuk menutup auratnya atau sebagian auratnya maka dia sholat sebagaimana adanya apabila misalnya ada ya seorang yang sangat miskin ya bajunya ya misalnya lubang-lubang tidak punya baju lain dan baju yang ada ya sudah rusak ya kemudian sudah banyak lubang-lubangnya sehingga tidak sempurna dalam menutup auratnya tapi dia tidak mampu untuk memiliki baju yang baik yang bisa menutup auratnya. Maka orang yang demikian dibolehkan untuk sholat dalam keadaan seperti itu. Atau misalnya dia berada di penjara. Di penjara tersebut dia ya dilucuti pakaiannya dan masuk waktu sholat. Maka orang yang seperti ini dia tetap wajib untuk sholat dalam keadaan seperti itu. Ya, ini keringanan yang diberikan oleh syariat dan ini menunjukkan bahwa syariat ini syariat yang e, memberikan e, kelonggaran yang besar memberikan kemudahan bagi orang-orang yang mendapatkan cobaan ya bagi orang-orang yang dalam keadaan susah ya inilah syariat Islam yang sangat mulia yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala <clears throat> kemudian ya di antara contohnya lagi adalah e, ketika seseorang sholat, dia diwajibkan untuk berdiri. Apabila seseorang tidak mampu berdiri, maka kewajiban berdirinya menjadi gugur. Dia diwajibkan untuk duduk. <clears throat> Tapi apabila seseorang tersebut tidak mampu untuk duduk, maka dia ya maka kewajiban duduknya menjadi gugur dia boleh untuk sholat dalam keadaan berbaring ya sebagaimana hal ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jamb Salatlah dalam keadaan berdiri. Ini kewajiban. Fa illam tastati' faqa'idan. Apabila engkau tidak mampu berdiri, ya, maka silahkan sholat dalam keadaan duduk. Di sini kewajiban berdiri gugur karena ketidakmampuan. Hilangnya kemampuan menjadikan gugur sebuah kewajiban. Ya. Apabila engkau tidak mampu duduk, maka silahkan dalam keadaan berbaring. Sholat dalam keadaan berbaring. Di dalam hadis ini tidak ada terusannya. Tapi kalaupun ada orang yang sakit sampai dia tidak mampu berbaring, maka silahkan dia sholat dalam keadaan terlentang misalnya. Atau misalnya tidak mampu terlentang, silahkan sholat dalam keadaan tengkurap. Ya. Intinya sholatlah semampunya sholatlah semampunya. Ya, karena masih mampu untuk sholat walaupun dengan isyarat ya maka kita diperintahkan untuk sholat dalam keadaan yang yang demikian <clears throat> ini menunjukkan ya bahwa Islam adalah agama yang eh, rahmatan lil alamin memberikan rahmat ya kepada seluruh alam ya taib contoh lain dari masalah ini adalah apabila seseorang tidak mampu berpuasa. Pada asalnya, seseorang diwajibkan untuk berpuasa. Ketika dia tidak mampu berpuasa, karena misalnya sakit, atau karena misalnya eh, dalam keadaan eh, safar, sehingga dia sulit untuk berpuasa, maka syariat membolehkan dia untuk tidak berpuasa di waktu itu. Tapi dia wajib untuk mengqadha. Dia wajib untuk mengqadha. Kalau misalnya dia tidak mampu mengqadhanya bagaimana? Seperti orang yang sakitnya menahun. Orang yang sakitnya menahun, tidak ada harapan untuk sembuh. Atau seperti orang yang sudah sangat tua. Orang yang sudah sangat tua, ya, seringkali tidak mampu untuk menahan lapar. Kalau makan sedikit, tapi kalau lapar harus langsung makan. Kalau makan sedikit lagi, sehingga tidak mampu untuk menahan lapar dari mulai subuh sampai maghrib. Bagaimana solusinya? Kalau tidak mampu untuk mengkodoknya, maka Islam menggugurkan kewajiban qada. Mewajibkan fidyah. Mewajibkan fidyah. Cukup satu kali makan cukup memberikan ya kepada fakir miskin ya satu porsi makan untuk satu harinya. Ya ini ya kemudahan yang diberikan oleh oleh syariat dan ini menunjukkan benarnya kaidah kita. Kaidah yang sedang kita kita bahas al-wujubu yata'allaku bil istita'ah. Kewajiban itu digantungkan kepada kemampuan seseorang, ya. Fala wujuba ma'a al-ajaz. Maka tidak ada kewajiban ketika seseorang tidak mampu melakukannya. Taib. Di antaranya lagi yang menjadi contoh yang bisa menjadi contoh untuk kaidah kita adalah kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini pada asalnya diwajibkan dengan tangan. Tangan ini bisa berupa bisa ya dimaknai tangan yang hakiki, ya misalnya orang tua ketika melihat anaknya melakukan kemungkaran, ya maka dia ya bisa memukul anaknya. Memukul di sini maksudnya bukan memukul untuk menyakiti dia, tapi memukul untuk memberikan pengertian ya bahwa apa yang dilakukan oleh dia salah. Tangan ini bisa juga dimaknai dengan kekuasaan. Apabila seorang penguasa melihat ada kemungkaran, kemudian dia bisa mengubahnya dengan kekuasaan itu yang dititipkan oleh Allah kepada dia, <clears throat> maka dia wajib mengingkarinya dengan kekuasaannya tersebut. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Tapi apabila ini tidak dimampui oleh dia, maka kewajiban ini gugur. Fa illam yastati' fa bilisani. Apabila dia tidak mampu melakukan hal tersebut, maka silahkan dia mengingkarinya dengan lisannya dengan perkataannya. <clears throat> Fa yastati fa qalbi. Apabila dia tidak mampu untuk mengingkari dengan lisannya, maka silahkan ingkari dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Dan itulah keimanan yang paling paling lemah. Taib. Apa, apa apakah seseorang bisa tidak mampu mengingkari dengan hatinya? kita katakan tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang tidak bisa mengingkari dengan hati. Makanya <clears throat> pengingkaran dengan hati ini tidak boleh gugur sama sekali. Karena tidak ada orang yang tidak mampu untuk mengingkari dengan hatinya. Dia pasti bisa mengingkari dengan hatinya. Karena mengingkari dengan hati ini ya sesuatu yang sangat mudah dilakukan oleh seseorang kemudian seseorang tidak bisa dipaksa. Seseorang tidak bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu dengan hatinya. Misalnya orang dipaksa untuk benci kepada orang lain dalam hatinya. Tidak mungkin. Kalau dia sudah cinta, ya dia tidak tidak bisa dipaksa untuk benci. Karena itu amalan hati ya. Tidak tidak mungkin orang ya memaksa hati seseorang. Kalau amalan lahir bisa. Ada orang yang dipaksa untuk melakukan kata-kata kufur, ada orang yang dipaksa ya untuk e, melakukan e, perbuatan dusta, ya. Ada orang yang dipaksa untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ada. Bisa. Amalan lahir bisa dipaksa, bisa dipaksakan tapi amalan batin tidak bisa dipaksakan. Makanya tidak ada ya <clears throat> ketidakmampuan dalam amalan batin ini. Makanya setiap orang diperintahkan untuk beriman. Setiap orang diperintahkan untuk beriman dan tidak ada uzur dalam masalah ini. Karena semua semua orang bisa melakukan iman tersebut. Taib. Yang selanjutnya contohnya ya adalah jihad jihad fisabilillah itu kalau sudah menjadi kewajiban maka dia wajib untuk dilakukan. Misalnya ya, ada orang diberi diberikan tugas oleh pemimpinnya yang sah. Penguasa yang sah menugasi dia untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia wajib untuk berakat. Kewajiban ini tidak akan gugur kecuali kalau orang tersebut tidak mampu. Misalnya sakit. <clears throat> orang yang sakit ya. Walaupun datang perintah dari penguasa yang sah untuk berjihad, maka dia ya tidak wajib untuk berangkat karena kewajibannya gugur. Karena ada sakitnya, karena ada ketidakmampuan. Seperti misalnya orang yang pincang. Ini juga tidak wajib untuk berjihad ketika jihad eh, diwajibkan kepada dia. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Orang yang buta juga demikian. Kalau misalnya penguasa yang sah memerintahkan kepada semua orang di sebuah daerah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang buta kewajiban tersebut gugur karena dia tidak mampu untuk berjihad ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fath ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alal a'ma harajun." wala على a'raji harajun wala على maridi haraj. Orang yang buta. Kemudian orang yang sakit. Kemudian orang yang kakinya pincang. Tiga orang ini tidak ada dosa apabila mereka tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? karena ketiga orang ini tidak mampu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi misalnya kewajiban untuk membayar kafarat atau tebusan dari perbuatan jima di siang eh, hari bulan Ramadan. Kalau misalnya ada orang ya yang dia berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur sama sekali ya maka ada kafarah di sana ada tebusan yang harus dia lakukan ya yang pertama tebusannya adalah memerdekakan budak kalau tidak mampu memerdekakan budak maka dia harus puasa dua bulan berturut-turut Kalau dia tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut karena uzur, seperti misalnya sakit menaun atau sangat tua, ya, maka kewajiban ini gugur, ya, diganti dengan memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Taib, apabila sudah sampai kewajiban ini memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Ternyata orang tersebut juga tidak mampu. Maka kewajibannya gugur. Kewajibannya gugur, ya. Ini sebagaimana eh, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Karena dia tidak mampu. Karena ketidakmampuan dia melakukan itu, maka kewajiban itu menjadi gugur sama sama sekali. Hal ini telah disebutkan dalam hadis yang panjang ya. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan tatkala kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba ada seseorang yang datang. Orang ini mengatakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam celakalah saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada orang ini memangnya ada apa? Dia menjawab, saya telah jima. Saya telah berhubungan intim dengan istriku saat saya sedang puasa. Maksudnya puasa Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah engkau mempunyai budak yang bisa engkau merdekakan?" Ini kewajiban yang pertama. Maka orang ini menjawab, "Tidak." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apakah engkau mampu untuk berpuasa dua bulan berturut-turut?" Orang ini mengatakan tidak. Maka Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah engkau mampu memberikan makan kepada 60 orang miskin? Orang ini mengatakan tidak. Jadi Rasulullah SAW Alaihi Wasallam memberikan kewajiban secara berurutan, ya. Yang pertama memerdekakan Buddha, kemudian yang kedua eh, berpuasa dua bulan ya berturut-turut kemudian yang ketiga memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Orang ini mengatakan terus ya, tidak mampu, tidak mampu, tidak mampu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya pun diam. Saat seperti itu, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi satu keranjang kurma. Maka beliau kembali bertanya, "Mana orang yang bertanya tadi?" Orang yang mengatakan celakalah saya kemudian selalu mengatakan tidak mampu, tidak mampu, tidak mampu. Sekarang Rasulullah dikasih satu keranjang kurma oleh seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin yang memberikan solusi kepada orang ini, ya maksudnya Rasulullah ingin berikan kepada orang ini agar orang ini menebus kesalahannya, membayar kafaratnya, yaitu memberikan makan dengan kurma ini satu keranjang kurma kepada 60 fakir miskin. Taib. Rasulullah mengatakan, mana orang yang bertanya tadi? Kemudian orang yang tadi bertanya menjawab saya wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, ambillah ini dan sedekahkanlah. Ambillah satu karung atau satu keranjang kurma ini, kemudian sedekahkanlah maksudnya kepada 60 fakir miskin. Kemudian karena orang ini sangat miskin ya, saking miskinnya orang ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah menanyakan atau setelah Rasulullah memerintahkan untuk menyedekahkan e, kurma tersebut. Orang ini mengatakan, "Apakah sedekah ini saya berikan kepada orang yang lebih fakir daripada saya wahai Rasulullah?" apakah sedekah ini saya akan berikan kepada orang yang lebih fakir daripada saya wahai Rasulullah Maksud orang ini adalah mengatakan tidak ada yang lebih fakir daripada saya, tidak ada yang lebih miskin daripada saya, tidak ada yang lebih butuh kurma ini daripada saya. Kenapa saya harus berikan kepada orang lain? <clears throat> Demi Allah, kata orang ini, di kota Madinah ini tidak ada orang yang lebih fakir, lebih miskin daripada keluargaku. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai nampak gigi geraham beliau dan akhirnya beliau bersabda kalau begitu berilah makan keluargamu. Ya, orang ini ya sampai bersedekah dengan kurma yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mampu Makanya orang ini ingin mengatakan sudahlah eh, sudahlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada saya berikan kepada orang lain yang yang tidak lebih miskin daripada saya, lebih baik saya berikan kepada keluarga saya. Karena tidak ada yang lebih miskin daripada keluarga saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa, ya tertawa lebar ya, sampai gigi geraham beliau kelihatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gugurkan kewajiban orang tersebut untuk uh, melakukan tebusan yang terakhir ya melakukan kafarat yang terakhir yaitu kafarat untuk memberikan e, eh, 60 fakir miskin makanan karena dia tidak mampu melakukan itu maka itu juga menjadi gugur ya <clears throat> dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang menjelaskan tentang kaidah ini bahwa kewajiban itu tidak e, diwajibkan lagi ketika seseorang tidak mampu melakukannya. Apabila ada gantinya, maka wajib diganti dengan ganti tersebut. Tapi apabila tidak ada gantinya, maka menjadi gugur sama sekali. Ya, sebagaimana contoh-contoh yang e, kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, masalah besar yang kedua yang dicakup oleh kaidah kita ini adalah bahwa perbuatan yang diharamkan itu dibolehkan ketika dalam keadaan darurat. Kalau tadi menjelaskan masalah yang diwajibkan, kalau masalah besar yang kedua ini membicarakan masalah yang diharamkan. Yang diwajibkan bisa menjadi gugur ketika tidak ada kemampuan, yang diharamkan menjadi boleh dilakukan ketika tidak ada kemampuan untuk meninggalkannya ketika seseorang tidak mampu meninggalkan yang haram ya karena keadaan dia yang darurat maka yang haram tersebut bisa menjadi boleh yang haram tersebut bisa menjadi dibolehkan <clears throat> seperti misalnya ya makan bangkai ini diharamkan memakan bangkai diharamkan di dalam Islam hurrimat alaikumul maitah diharamkan kepada kalian ya bangkai maksudnya memakannya diharamkan atas kalian memakan bangkai tapi ketika seseorang tidak mampu untuk meninggalkan makan bangkai maka dia dibolehkan untuk memakan bangkai seperti misalnya ketika seseorang dalam keadaan kelaparan Kemudian dia tidak menemukan di dalam di depannya kecuali bangkai. Maka dia dibolehkan untuk memakan bangkai tersebut. Bahkan banyak ulama yang menegaskan bahwa dia wajib untuk memakan bangkai itu. Kenapa diwajibkan? Karena dia wajib untuk menjaga jiwanya. Dia wajib untuk menyelamatkan jiwa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepada dia. Ketika keselamatan jiwa tersebut tergantung kepada makanan yang diharamkan, maka dia tetap dibolehkan untuk memakan makanan yang diharamkan tersebut untuk menyelamatkan jiwanya. Seperti misalnya minuman juga demikian. Kalau misalnya ada orang ya, ada orang yang kita umpamakan dia eh, ada makanan yang berhenti di tenggorokannya. Ada makanan yang berhenti di tenggorokannya. Dan kalau eh, dan tidak ada yang di depannya kecuali khamar, minuman yang memabukkan. Dia tidak bisa mencari minuman yang dihalalkan. Padahal makanan sudah berhenti di tenggorokannya. Kalau dia tunda, maka nantinya akan sangat membahayakan jiwa dia. Maka apabila keadaannya demikian, ya, maka dibolehkan bagi dia untuk meminum khamar tersebut. Sampai ya eh, makanan yang berhenti di tenggorokannya benar-benar bisa hilang sehingga eh, keselamatan jiwanya tidak terancam lagi. Begitu pula apabila ada orang yang kehausan dengan kehausan yang sangat yang melampaui batas kemampuan manusia. Tidak ada ya yang dibawa oleh dia kecuali air yang sudah menjadi air yang memabukkan. Ya misalnya dia melakukan perjalanan jauh. Kemudian dia bawa air yang air tersebut adalah campuran antara air dengan kurma kalau perjalanan sudah lama, maka air yang campuran kurma ini lama-lama akan menjadi air yang memabukkan. Qadarullah wa masya'afa'al perjalanan panjang, <clears throat> air tersebut menjadi air yang memabukkan. Kemudian dia merasa haus sekali. Dan dia tidak mendapatkan air selain itu, maka dia dibolehkan untuk meminum air tersebut, walaupun air tersebut sebenarnya memabukkan. Karena dalam keadaan terpaksa Contohnya lagi misalnya, ada orang yang dipaksa untuk mengatakan kekufuran. Dipaksa untuk mengatakan kekufuran. Padahal mengatakan kekufuran ini sesuatu yang diharamkan. Misalnya ada orang dipaksa untuk mencela Allah. Ini diharamkan di dalam Islam. Ada orang yang dipaksa untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diharamkan. Ya Keharaman ini akan menjadi hilang ketika seseorang dipaksa dan diancam dengan ancaman yang berat. <clears throat> Maka orang tersebut dibolehkan untuk mencela Allah, dibolehkan untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalkan hatinya tetap beriman. Asalkan dia menjaga keimanan yang ada di dalam hatinya. Disinilah kita bisa membedakan antara ketidakmampuan dengan kemampuan. Di dalam hatinya dia masih mampu untuk beriman, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keringanan kepada dia untuk meninggalkan keimanan itu. Tapi di lisannya dia tidak mampu. Tidak ada kemampuan di lisannya. Sehingga dia ya dibolehkan untuk mencela Allah, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya tapi hatinya dia tetap diwajibkan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, inilah e, <clears throat> e, masalah yang sangat jelas yang menunjukkan benarnya kaedah kita. Kalau ada kemampuan, maka kewajiban masih ada. Tapi kalau tidak ada kemampuan, maka kewajiban gugur. Ketika hatinya masih mampu untuk beriman, dia masih diwajibkan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika lisannya <clears throat> dipaksa untuk mengatakan kata-kata kufur dan mengatakan uh, atau mencela Allah dan Rasulnya, maka ya ketika itu dia dibolehkan untuk mencela Allah dan dan Rasulnya, ya asalkan hatinya tetap tetap beriman. Dan inilah yang disebutkan eh, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman ayat ini tentang uh, kufur ya kepada Allah Subhanahu wa taala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman ya apabila ada orang yang kufur ya ketika dipaksa dan hatinya masih beriman ya maka eh, orang tersebut mendapatkan udur dari Allah Subhanahu wa taala tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya ini menjelaskan tentang kufur kepada Allah mangkafara billah barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian disebutkan illa man ukriha kecuali orang yang dipaksa jadi dia kufurnya dengan lisannya. Kufurnya dengan lisannya tapi hatinya masih masih beriman. Ya orang seperti ini tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sabab nuzulnya ayat ini adalah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sebuah hadis yang menjelaskan hal tersebut ya. Ada seorang sahabat yang dipaksa oleh kaumnya untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ancaman yang berat Akhirnya sahabat tersebut terpaksa mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ya setelah dia selamat dia merasa bersalah. Kenapa dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Datanglah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mengatakan wa in ta'ud wa in ya'udu fa'ud. Apabila mereka ya mengulangi hal tersebut maka ulangilah apa yang engkau lakukan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Dan yang dilakukan oleh sahabat ini adalah sesuatu ya dosa, tapi dia lakukan karena keterpaksaan. Tapi hatinya tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. <clears throat> Seperti misalnya ya, ketika seseorang terpaksa untuk memajang foto makhluk bernyawa gambar makhluk bernyawa ya harus dipajang. Kalau tidak dipajang, maka lembaga pendidikannya akan ditutup. Maka di sini ya ada keterpaksaan untuk memajang foto makhluk bernyawa. Ada keterpaksaan untuk memajang gambar makhluk bernyawa. Maka ya kita terpaksa untuk melakukan hal tersebut ya agar ya ma mafsadah yang lebih besar bisa kita bisa kita hindari ya. Ini eh, di antara contoh-contoh ya tentang masalah yang kedua yaitu bahwa sesuatu yang diharamkan ya menjadi boleh dilakukan ketika dalam keadaan terpaksa ya. Demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami kaidah ini dengan baik dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kita dengan baik pula. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi alamin. Um, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada Ustadz Dr. Musyafa Darini LCMA Fidahullahu Ta'ala atas pembahasan materi yang penuh dengan manfaat dari buku Al-Qaidul Fikhiyah, Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fikih Islami. Nah, selama Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta Timur. Ya, silakan Ibu. Uh, Ana mau bertanya Pak Ustadz kalau misalnya orang yang mempunyai uzur dia itu di dari kepala sampai usus besar di pembuangan pembuangan air pesus dan air urin itu dia ada selang Pak Ustadz. Yeah. Nah, sesekali karena ada tekanan dari atas dia sudah mengeluarkan ke, eh, ke eh, urinnya itu pada saat di kamar mandi mm -hmm. atau ke tapi pada saat dia sudah sedang sholat ada tekanan dari kepala karena dia membaca Al-Fatihah atau membaca apa karena dia sedang fokus keluar sendiri gitu Pak Ustadz. Ya, baik. Itu bagaimana Pak Ustadz uh, apakah dia batal karena dia karena dia sering bolak-balik sampai lima kali, 10 kali dia bolak-balik ke WC untuk mengulang wudhunya kembali Pak Ustadz karena keluar terus gitu Pak Ustadz. Baik. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Ustadz, Ibu. -hmm. Ya, terima kasih. Jazakillah khairan. Tafadol, Ustaz. Ya. Eh, apabila seseorang ya dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang demikian ya. Sakit tersebut menjadikan dia sulit untuk menahan eh, keluarnya air kencing ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada dia ya dan para ulama di zaman dahulu sudah membahas masalah ini ya apabila ada seseorang yang terkena terkena penyakit salasul baul ya jadi penyakit salasul baul intinya ya adalah penyakit yang menjadikan seseorang sulit untuk menahan air kencingnya sulit untuk menahan air kencingnya maka orang yang demikian ya dia hanya berkewajiban untuk berwudu sebelum sholatnya Sebelum sholat wajibnya dia berwudu. Kemudian setelah itu ya dia sholat dengan keadaannya. Walaupun keluar kencing tidak masalah. Walaupun keluar kencing tidak masalah. Kenapa demikian? Karena keadaan dia sudah tidak seperti keadaan orang biasanya. Dan dia akan sangat berat apabila harus ya menjaga eh, eh kesuciannya ya sampai akhir sholat. Dan ada kaedah yang sangat besar <clears throat> yang menjelaskan hal ini, yaitu kaedah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwa sesuatu yang sangat memberatkan itu bisa mendatangkan kemudahan. Ya, Para ulama sudah membahas masalah ini, ya intinya jelas jawaban mereka bahwa apabila keadaannya sudah sangat memberatkan seperti itu, maka dia dibolehkan untuk sholat ya tetap sholat, melakukan sholat walaupun air kencingnya keluar di tengah-tengah dia sholat. Ya, yang penting sebelum dia sholat dia dalam keadaan suci. Ya, Allahu a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan Semoga bermanfaat untuk ibu yang telah bertanya Baik hotel selama Zakumullah kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat dari Bapak Andi di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bagaimana tata cara sholat bagi seorang yang sakit dan terbaring di kasur dan tidak bisa menggerakkan tangan dan kaki karena diinfus, hanya bisa menggerakkan bagian wajah dan kepala. Mohon nasihatnya Ustadz. syukuran. Iya, eh, apabila keadaannya demikian ya, maka dia sholat dalam keadaan dia, dia sholat dalam keadaan dia ya dia tidak perlu untuk misalnya berdiri atau e, kalau masih bisa duduk ya silahkan sholat dalam keadaan duduk ya dia punya kewajiban untuk sholat dalam keadaan duduk apabila masih bisa duduk tapi kalau tidak bisa sama sekali maka sholat dalam keadaan terlentang sholat dalam, dalam keadaan terlentang apabila dia bisa menghadapkan kakinya ke kiblat maka itu yang dia lakukan menghadapkan kakinya ke kiblat maka itu yang dia lakukan. Kalau dia e, bisa berbaring maka berbaring. Kalau tidak bisa ya terlentang. Kalau berbaring berarti dia berbaringnya menghadap ke kiblat. Berbaringnya menghadap ke kiblat. Berarti dia menjadikan sisi depan e, tubuhnya ya ke arah kiblat. Itu kalau bisa berbaring. Kalau tidak bisa berbaring ya maka gugur kewajiban berbaringnya. Silahkan ya sesuai kemampuannya. Misalnya terlentang, kalau terlentang berarti menghadap kiblatnya ke ke menjadikan kakinya menghadap ke kiblat. Menjadikan kakinya menghadap ke kiblat. Kalau misalnya tidak mampu juga, maka sholat seadanya. Sholat seadanya dengan isyarat. Sholat seadanya dengan isyarat. Ya ini e, kemudahan yang diberikan oleh oleh syariat ya dan itu dijelaskan oleh para ulama dalam dalam kitab-kitab mereka. Jadi Ketika seseorang tidak mampu berdiri, maka dia wajib untuk duduk. Ketika orang tidak mampu duduk, maka dia wajib untuk berbaring. Ketika orang tidak mampu berbaring, ya, maka dia sholat dalam keadaan ya eh, apa yang dia mampu. Dalam keadaan ya semampunya. Itu yang dijelaskan oleh para ulama dan ketika seseorang sudah tidak mampu melakukan rukun-rukun salat ya dengan dengan baik maka dia melakukannya dengan isyarat melakukannya dengan isyarat wallahu a'lam. Eh, yang biasanya menjadi masalah itu adalah wudu ya, bagaimana wudunya ya, bagaimana kalau dia tayamum. Ini yang menjadi menjadi masalah biasanya. <clears throat> Apabila misalnya ya, tidak ada yang menunggunya. Apabila tidak ada yang memwudukannya, tidak ada yang membantunya dalam wudu ya atau datangnya orang yang membantu wudhu tersebut e, e, waktunya sedikit ya maka saya menyarankan untuk menjamak sholatnya menjamak sholatnya jadi misalnya setelah subuh ya ketika subuh ya dia wudhu diwudukan oleh pembantunya yang menemaninya itu kalau bisa wudhu kalau tidak bisa wudhu berarti tayamum kalau tidak bisa dua-duanya ya sudah ya ini pembahasan lain. <clears throat> Tapi kalau masih bisa berwudu, ya masih bisa bertayamum, maka silahkan ya wudu e, subuh wudu. Kemudian setelah itu kalau misalnya yang membantunya tersebut tidak datang kecuali asar, maka lebih baik ya, lebih baik sholat duhur dan asarnya dijamak. Dijamak takhir. Karena udur ini, udur sakit. Dan udur tidak ada pembantu yang membantunya untuk wudu ya kecuali waktu itu ya sehingga dia tetap e, eh, salatnya 4 rakaat tapi di jamak takhir dikumpulkan waktunya di waktu e, di waktu akhir ya karena ya yang e, datangnya pembantunya yang bisa membantunya untuk berwudu datangnya di akhir waktu maka dia wudunya ketika itu dan salat duhur dan asar kalau misalnya yang membantunya untuk berwudu datangnya di awal waktu zuhur misalnya, maka ya dia minta untuk diwudukan misalnya. Kemudian dia sholat zuhur dan asar. Dia sholat zuhur dan asar. E, begitu pula dengan maghrib dan isya. Ya, kalau misalnya e, pembantunya datangnya di awal-awal waktu maghrib ya, maka wudu di waktu itu. Wudu di waktu itu kemudian sholat maghrib dan dan isya. Ya kalau misalnya sangat memberatkan ya bisa e, melakukan solusi ini bisa melakukan solusi ini karena memang seringkali ya seringkali wudhu menjadi masalah besar bagi orang-orang yang sakit di rumah sakit ya dia tidak bisa untuk ke toilet ya dia harus e, e, tidur di atas ranjang ya seringkali orang-orang bahkan ya meninggalkan sholatnya sungguh ini kesalahan yang sangat besar ya bagi mereka yang sakit. Karena dalam keadaan apapun ya salat ini tidak gugur kewajibannya. Selama masih ada akal yang sehat di kepala manusia, dia tetap wajib untuk melakukan salat. Makanya para ulama sampai membahas apabila ada orang yang tidak mampu untuk wudu, tidak mampu untuk tayamum, dia tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Sholat ini ya ibadah yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menggugurkannya dalam keadaan apapun selama dia masih berakal, ya. Ya, maka dia tetap diwajibkan untuk sholat dalam keadaan apapun ya e, <clears throat> hanya saja nanti keadaan sholatnya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan orang yang melakukannya ya